Ikhwan fi din, azakumullah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah akidah al-sunnah wal jamaah Kita masih membahas Artinya mengulang kembali Dari kitab syarah akidah al-sunnah wal jamaah Tentang kaidah dan prinsip Dalam mengambil dan menggunakan dalil Karena Bab ini, bab yang kedua ini penting Dalam kita beragama dalam kita mengambil dan menggunakan dalil. bab di sini akan terlihat perbedaan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan firqah-firqah yang sesat, dengan golongan-golongan yang sesat. Karena pijakan mereka berbeda dengan cara berpijak ahlu sunnah wal jamaah. Maka ini saya ulang kembali padahal pembahasan kita dari syarat akidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah selesai. Kita mengulang karena ini penting karena sebagian kaum muslimin atau sebagian juga penuntut ilmu belum mendengarkan kajian ini. Atau juga sebagian belum tahu tentang poin-poin dalam kita atau kaidah dan prinsip dalam mengambil dan menggunakan dalil. Kita sudah membahas pada pekan yang lalu empat poin jadi kaidah dan prinsip al-sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil di bab yang kedua dari syarah akidah al-sunnah wal Jamaah. Yang sudah kita bahas, yang pertama sumber akidah adalah kitabullah, Al-Qur'an, As-Sunnah, Sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan ijma' salafus salih. Yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Yang ketiga yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas atau dalil dari Quran dan hadis yang menjelaskannya. Kemudian pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka serta dilihat dari arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Yang keempat, prinsip-prinsip utama dalam agama, yaitu usuluddin, semua telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini yang tidak ada contoh sebelumnya. Apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah SWT telah menyempurnakan agamanya. Wahyu telah terputus dan kenabian pun telah ditutup. Ini sudah kita bahas dengan dalil-dalilnya. Sekarang kita masuk Poin yang kelima Berserah diri Taslim Patuh Dan taat hanya kepada Allah Dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Secara lahir dan batin Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih Baik menolaknya itu dengan kias Analogi Perasaan kashf iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib ucapan seorang syekh ataupun pendapat imam-imam dan lainnya Allah SWT berfirman fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65 artinya maka demi Rabbmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya Allah juga berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7 wa ma atakumur fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab apa yang diberikan rasul kepadamu artinya apa yang datang dari rasul maka terimalah dan apa yang larangnya maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah itu sangat keras hukumannya kita bahas poin yang kelima ini disebutkan bahwa berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak lahir dan batin. Jadi ini harus kita perhatikan bahwa kita wajib taslim. Nanti saya akan jelaskan dalil-dalilnya secara mutlak. Tadi sudah dibawakan satu ayat dari surah An-Nisa ayat 65. Tidak boleh menolak sesuatu dari Al-Qur'an dan as-sunnah yang sahih baik menolaknya dengan kias analogi kias ini tidak ada berkaitan dengan masalah akidah dalam akidah tidak ada kias seperti yang disebutkan oleh Imam Arbal Bahari dalam kitabnya Syarh Sunnah kitab yang kita bahas setiap bulan setiap hari Ahad dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah di poin yang kesembilan berkaitan dengan masalah akidah ini beliau menjelaskan wa'lam rahimakallah wa'lam rahimakallahu annahu laisa fis sunnati qiyasun wala yudrabu lahal amthalu wala tuttaba'u fiha al-ahwa wa huwa tasdiqu bi athar Rasulullah Rasulullah SAW bila kaifin wala syarah la yuqalu lima wa kaifa kata Imam Al-Barbahari rahimahullah kata beliau dalam kitabnya Syarh Sunnah ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmati kamu bahwasanya tidak ada dalam sunnah ini kias Arti dalam masalah akidah nggak ada kias. Karena Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah nggak sama dengan makhluknya. Dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Allah juga berfirman, "Walam yakun lahu kufuan ahad." Allah tidak setara dengan makhluknya. Allah tidak sebanding dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya bahwa Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Jadi nggak ada kias. Walidrabu lal amfal dan nggak boleh Allah diberikan perumpamaan karena Allah nggak bisa diumpamakan dengan apapun juga. Ya, dengan dasar ayat yang tadi dan juga dengan dasar ayat fala tadribu lillahi dan janganlah kamu menjadikan bagi Allah permisalan-permisalan. Wala tuttaba'u fiha ahwa dan nggak boleh mengikuti hawa nafsu dalam kita beragama ini. Wawat tasdik. Dalam kita beragama ini kita wajib membenarkan bi athari Rasulullah SAW. Semua hadis-hadis Nabi SAW wajib kita benarkan. Selama riwayat itu sahih, wajib kita benarkan semuanya. Bila kaif wala syarah. Artinya tidak boleh menanyakan tentang sifat Allah itu bagaimana sifat Allah tidak boleh. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah tapi nggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Kita wajib meyakini tentang Allah istiwa di atas ars. Wajib kita menetapkannya. Tapi bagaimana Allah istiwa kita tidak tahu. Karena Allah tidak menjelaskan dan Nabi tidak menjelaskan. Kita menetapkan tentang Allah mempunyai wajah, wajah Allah. Tapi kita tidak tahu tentang bagaimana wajah Allah. Allah mempunyai tangan, kita nggak tahu tentang bagaimana tangan Allah Taala. Tapi wajib kita menetapkan. Jadi tentang tidak menanyakan tentang bagaimana, yang nggak boleh menanyakan tentang bagaimananya. Arti bagaimana hakikat sifat itu itu nggak boleh. Tapi artinya kita tahu, maknanya kita tahu. Cuma kaifiatnya kita nggak tahu. Wala syarah dan tidak juga arti menjelaskan dalam artian yang keluar dari nas. Nggak boleh. La yuqalu lima wala kaifa tidak boleh menanyakan tentang Kenapa dan bagaimana? nggak boleh. Di dalam kita beragama ini pokoknya taslim. nggak boleh menanyakan kenapa begini, kenapa Allah berbuat begini, kenapa begini, nggak boleh. Taslim. Dalam kita beragama taslim. Ini akan membawa kepada keselamatan manusia, dunia maupun akhirat. Ketika orang sudah mulai banyak bertanya tentang bagaimana atau kenapa begini, bukan tunduk kepada dalil, ya akan sesat dia. Ya Kemudian juga di sini disebutkan tidak dengan kias. Yang pertama kali membuat kias siapa? Yang pertama kali. Yang pertama kali buat kias siapa? Iblis. Iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang pertama kali buat kias iblis. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam karena perintah Allah wajib ditaati, mutlak. Tapi dia beralasan, saya lebih baik daripada Adam. Karena apa? Iblis mengkias bahwasanya saya diciptakan dari api. Sedangkan Adam dari tanah. Menurut iblis, api lebih baik daripada tanah. Menurut iblis. Yang benar, ya tanah lebih baik daripada api. Tanah menumbuhkan, api membakar, memusnahkan, menghancurkan. Dan masih banyak lagi yang lain. Keutamaan-keutamaan daripada tanah. Jadi yang pertama kali mengkias iblis. Yang pertama kali. mengkias tidak dibenarkan. Kemudian juga nggak boleh ditolak dengan perasaan. Jadi iblis menolak dengan kias. Yang nanti diikuti oleh ahlul kalam, oleh ahlul filsafat dengan kias mereka. Dan juga dengan akal mereka yang picik. Kemudian menolak dengan perasaan. Ketika datang dalil dari Quran dan Sunnah, nggak boleh kita tolak dengan perasaan kita. Kita wajib taslim. Dan ini masih ada orang-orang yang menolak dalil dari Quran dan Sunnah dengan perasaannya. Apakah mengatakan ya saya belum siap, saya belum sanggup, atau nggak cocok pada masa sekarang ini? Ini semua penolakan kepada dalil. Wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kemudian menolak dengan kasyf. Kasyf ini istilah istilah torekot, istilah tasawuf. Dalam Islam nggak ada istilah torekot. Dalam Islam nggak ada istilah tasawuf. Dalam Al-Quran dan Sunnah nggak ada istilah sufi nggak ada. Itu belakangan adanya. Dan di buku ini ada penjelasannya tentang torekot, tentang tasawuf dijelaskan. Dan juga ada kitab-kitab yang membahas tentang masalah itu yang dibahas oleh para ulama ahlu sunnah. Jadi mereka menolak dengan kasyaf. Jadi dianggap syekhnya ini itu punya kasyaf, bisa menyingkap tabir rahasia, langsung bertemu dengan nabi kata mereka. Langsung bertemu dengan Allah. Ini kata mereka. Kata tokoh-tokohnya torekot sehingga ketika bawa dalil, ya, mereka nggak terima dalil. Saya langsung terima. Kalau kamu datangnya dari orang, kalau saya langsung dari Allah. Saya terima langsung dari Allah. Jadi semua pembohongan, semua kadzab, semua dusta. Tapi itu ada pada mereka, ada. Dalam terekot itu ada seperti itu, kash Jadi dalil dari Quran dan Sunnah mereka tolak dan mereka mengangkat mengatakan bahwa mereka sudah mencapai derajat hakikat dan marifat. Maka ada sebagian tokoh torekot ketika ditanya, muridnya ditanya, Syekh kamu kok nggak sholat Jumat? Sholatnya di mana? Di Mekah. Atau mereka mengatakan tingkatannya beda. Kalau kita ini dianggap oleh mereka masih torekot syariat. Kalau syekhnya sudah hakikat marifat. Ini untuk penyesatan umat. Dalam Islam nggak ada perbedaan seperti itu nggak ada dalam Islam. Semua makhluk sama, semua wajib ibadah kepada Allah. Nggak ada bedanya. Jangankan dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya para nabi dan para rasul, makhluk yang paling utama dari seluruh makhluk yang ada. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yakin. Apa al-yakin? Al-maut. Nabi disuruh Allah beribadah sampai datang apa? Al-maut kematian. Dan Nabi beribadah bersama manusia. Sholat berjamaah lima waktu, sholat Jumat, sholat id, sholat kusuf. Yang Nabi sholat sendirian di rumahnya, ya, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat sunat yang lainnya. Bersama kaum muslimin. Enggak ada mengatakan karena makomnya Nabi, ya sudah umatnya yang ibadah. Enggak, semuanya dilaksanakan. Membedakan antara hakikat marifat dengan syariat ini penyesatan kepada umat. Ini penyesatan kepada umat dan mengeluarkan orang dari agama Islam. Mengeluarkan orang dari agama Islam. Karena dalam Islam tidak ada istilah seperti itu. Hakikat ma'rifat. Orang awam itu beribadah kepada Allah. Kalau kami nggak usah ibadah kepada Allah. Dia keluar dari agama Islam. Oh seperti itu. Di dalam Islam nggak ada. Semua makhluk semuanya sama. Mereka wajib beribadah kepada Allah Taala. Jadi nggak ada istilah seperti ini nggak ada kasih. Jadi masih ada di kalangan mereka di kalangan torekot tasawuf masih ada seperti ini. Itu iluminasi atau penyingkapan tapi rahasia sesuatu yang gaib ini nggak ada. Di dalam Islam tidak ada tapi dalam istilah torekot itu masih ada dan ini harus diingat, diingatkan karena bisa mengeluarkan dia dari agama. Kenapa? Ditolak ayat Al-Quran, ditolak hadis Nabi SAW dan dia tidak mau beribadah kepada Allah Taala bisa keluar dari agama Islam mereka ini. Kemudian nggak boleh juga kalau sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah itu ditolak dengan ucapan seorang syekh nggak boleh. Ditolak ucapan seorang syekh atau pendapat imam-imam dan lainnya nggak boleh. Tentang kasyaf perbedaan antara hakikat dan syariat ini ada di buku ini penjelasan nanti anda bisa lihat di poin 51 juga biar antum tahu karena ini dipegang oleh mereka oleh ahlul bidah ini pernyataan tentang hakikat dan syariat di poin ke-51 di halaman 423 Pembagian istilah tarekat, syariat, hakikat dan ma'rifat adalah istilah yang baru, yang muhdats yang diadakan oleh kaum sufi. Yang dimaksud hakikat menurut mereka adalah kedudukan seorang yang telah mencapai makom atau kedudukan tertentu. Sehingga dengan makom itu dapat menggugurkan kewajiban syarat Islam. Sedangkan syarat adalah istilah untuk kedudukan orang awam yang masih melaksanakan kewajiban syarat Islam. Istilah ini pada hakikatnya dapat membatalkan dan menggugurkan ajaran agama Islam sehingga dapat mengeluarkan orang itu dari Islam keluar dari agama Islam ini Islam Islam nggak ada seperti ini bahkan dijelaskan oleh Imam ash shafii rahimahullah untuk melihat di halaman 424 dalam buku Syarah Aqidah Al-Sunnah Jamaah Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi rahimahullah yang wafat tahun 264 Hijriah pernah ber menyatakan, aku berkata kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku mendengar sahabat kita Al-Laits bin Sa'ad menyatakan bahwa apabila kita melihat seorang yang bisa berjalan di atas air, janganlah kita langsung menanggapinya sebagai wali Allah sebelum kita mengukur amalnya dengan Quran dan sunnah. Jadi jangan kita percaya orang-orang itu punya karomah atau keramat kecuali dalilnya ada apa enggak dari Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah menanggapi ucapan itu kurang kata Imam Syafi'i. Lalu beliau menambahkan, bahkan jika kalian menyaksikan seorang dapat berjalan di atas air atau terbang di udara sekalipun, janganlah kalian menganggapnya sebagai wali sebelum kalian mengukur amalnya dengan Quran dan Sunnah. Jelas kita ukur dengan Quran dan Sunnah. Karena umum yang demikian itu itu dibantu oleh siapa? Oleh syaitan. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa syaitan itu turun kepada orang-orang yang seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi di sini. Kita kembali lagi ke poin yang kelima tadi. Juga tidak boleh kita menolak dalil, dari Quran dan Sunnah dengan perkataan seorang syekh atau perkataan seorang imam nggak boleh yang kita jadikan dalam kita beragama ini dalil Quran sunnah menurut pemahaman para sahabat adapun perkataan seorang syekh seorang imam dalil atau bukan bukan dalil dan para imam semua mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah kata mereka apa buang pendapatku semua mengatakan demikian saya bawakan di buku mulia dengan masalah perkataan para imam di dalam buku mulia dengan masalah di halaman 304 Imam Abu Hanifah mengatakan begini ini penjelasan-penjelasan ini penting karena apa di masyarakat masih menganggap perkataan seorang syekh itu udah segala-galanya gurunya kiainya ustadznya ajengannya atau yang lain dianggap segala-galanya sehingga apabila datang dalil dari Quran Sunnah, ini dalil. Kata syekh saya begini. Kata ustadz saya begini. Kata guru saya begini. Seolah olah perkataan gurunya lebih tinggi dari apa? Dari dalil dari Quran dan Sunnah. Ini sesat, nggak boleh dalam Islam. Untuk melihat penjelasan Imam Abu Hanifah Rahimullah mengatakan tidak ada hal tidak halal bagi seorang mengambil perkataan kami selama ia belum mengetahui dari mana kami mengambilnya. Berarti nggak boleh bagi orang mengambil perkataan Abu Hanifah sampai tahu dari mana dalilnya, dari mana mengambilnya. Bahkan beliau juga mengatakan apabila suatu hadis sahih maka itulah madhabku. Kemudian Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan itu tadi yang pertama perkataan Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa. Terkadang aku benar dan terkadang aku salah maka lihatlah pendapatku setiap pendapatku yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah maka ambillah dan setiap yang tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah maka tinggalkanlah disebutkan dalam kitab Iqadul Himam dan juga dalam kitab Jami Bayan Ilmu wa Fadli oleh Imam Ibn Adil Bar jadi Imam Malik bin As gurunya Imam Syafi'i mengatakan kata beliau Aku seorang manusia biasa, terkadang salah, terkadang benar. Lihat pendapatku, setiap pendapatku yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah ambil, yang tidak sesuai tinggalkan. Ini perkataan Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Rahimahullah. Kemudian perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahim, rahimahullah mengatakan, setiap orang pasti terlewat dan terluput darinya salah satu sunnah Rasulullah SAW apapun pendapat yang aku katakan atau prinsip yang aku tetapkan kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW yang ternyata bertentangan dengan pendapatku maka apa yang disabdakan Rasulullah SAW itulah yang diambil dan itulah yang menjadi pendapatku jadi kalau pendapatku menyalahi Rasulullah maka kamu ambil sabda Rasulullah buang pendapatku ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ini disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Menakib Al-Imam syafii dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in di juz yang keempat. Beliau juga Imam Syafi'i rahimah mengatakan setiap yang aku ucapkan namun ada hadis dari Nabi SAW yang sahih menyelesaikan pendapatku maka hadis Nabi SAW itulah yang lebih patut diikuti maka jangan tak, kalian taklid kepadaku Imam Syafi'i mengatakan jangan kalian taklid kepadaku jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah setiap yang aku ucapkan namun ada hadis dari Nabi SAW yang sahih yang menyelisih pendapatku, maka hadis Nabi SAW itulah yang lebih patut diikuti. Maka janganlah kalian taklid kepadaku. Ini dibawakan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Imam Ahmad bin Ambal rahim mengatakan kalian tidak boleh taklid kepadaku. Tidak boleh juga taklid kepada Malik, Syafi'i, Auza'i dan Atsauri, tetapilah ambillah dari mana mereka mengambil. Dari mana mereka mengambil dalil, ambil. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in di juz yang ketiga. Jadi seluruh imam semuanya mengatakan seluruh imam Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang dengan imam yang empat mereka semua mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Ini imam-imam mujtahid mutlak mereka semuanya ini. Imam ahlu sunnah wal jamaah semuanya. Mereka mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Yang wajib diikuti dalil dari Quran dan as-sunnah. Maka ini harus kita berpegang dalam kita beragama ini penting ini. Karena banyak kaum muslimin yang sesat atau menyimpang dari jalan yang lurus disebabkannya begitu mereka berpegang kepada perkataan syekhnya atau ustadznya atau gurunya meninggalkan Quran dan Sunnah ya sesat kalau orang sudah meninggalkan Quran dan Sunnah sesat pasti sudah sesatnya pasti kalau orang sudah meninggalkan Quran dan Sunnah mengikuti pendapat manusia dia akan sesat pada pekan yang lalu saya jelaskan bahwa nenek moyang bukan ukuran kebenaran antum sudah catat itu antum lihat penjelasannya. Dalilnya juga saya sebutkan. Kemudian juga saya sebutkan bahwa orang banyak bukan ukuran kebenaran. Untuk melihat ya catatan. Begitu juga kiai, guru, ustadz itu bukan ukuran kebenaran. Dalam surah At-Taubah ayat 31 dan juga yang lainnya. Saya sudah sebutkan dalil-dalilnya pada pekan yang lalu. Saya nggak perlu mengulangi lagi. Sekarang kita akan bahas tentang wajibnya taslim ini. Ini penting dalam kita beragama, kewajiban kita kalau sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Ini paling penting. Ini yang membawa manusia selamat dunia akhirat. Ketika mereka menimbang-nimbang dengan pikirannya, dengan akalnya, dengan rokyunya, dengan perasaannya. Ini sesat. Akan menolak dalil. Makanya kewajiban kita begitu datang dalil sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka begitu datang dalil, terima sami'na wa Selamat. Untuk melihat dalil-dalilnya di halaman 57 dan seterusnya. Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah yang wafat tahun 124 Hijriah. Beliau mengatakan minallahi ar-risalah wa 'alal rasuli al-balaghu wa 'alaina taslim. Allah yang menganugerahkan risalah, mengutus para rasul alaihi musallatu wassalam. Kewajiban rasul adalah menyampaikan risalah dan kewajiban kita adalah tunduk dan taat. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Tauhid di Sahih Imam Bukhari perkataan Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Jadi kewajiban seorang muslim dan muslimah tunduk dan taslim secara sempurna. Tunduk kepada perintah beliau SAW menerima berita yang datang dari beliau SAW dengan penerimaan yang penuh dengan pembenaran. Tidak boleh menentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW dengan perkataan yang batil atau hal-hal yang syubhat atau ragu-ragu. Tidak boleh juga dipertentangkan dengan perkataan seorang pun dari manusia jadi Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Barang siapa mentaati Rasul, maka sungguhnya ia telah mentaati Allah. Barang siapa berpaling dari ketaatan, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara atas mereka. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 51. Kemudian melihat di halaman 59, Allah berfirman, "Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli yaquma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanya ucapan seorang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, maka mereka berkata kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang yang beruntung. Dengar dan taat. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 36 wa ma kana lil mu'minin la mu'minatin idza Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina dan tidak patut bagi laki-laki, tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu ketetapan tidak boleh bagi mereka ada pilihan yang lain tentang urusan mereka dan barang siapa mendurakai Allah dan Rasulnya maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata jadi Allah yang mengatakan kalau orang sudah menentang Allah dan Rasulnya maka pasti sesat sudah pasti sesat jadi kewajiban dia kalau Allah dan Rasul sudah putuskan satu perkara dia mengatakan sami'na wa ata'na taslim dan juga nggak boleh dipertentangkan lagi antara satu dengan yang lainnya kita wajib taslim Makanya dijelaskan oleh Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah. Kata beliau, "La tathbutu qadamul Islam illa ala dhahri taslim wal istislam." Jadi tidak akan tegak sendi-sendi atau tonggak-tonggak agama Islam ini kecuali ditegakkan di atas ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Gak akan tegak agama Islam kecuali mereka umat ini tunduk dan pasrah. Nanti antum bisa lihat dalam akidah Tahawiyah, syarah akidah Tahawiyah. Gak ada di buku ini gak ada. Syarah akidah ini. Yang ada yaitu saya muat perkataan Imam Tahawi di sini yaitu barang siapa yang mencoba mempelajari ilmu yang terlarang tidak puas pemahamannya untuk pasrah kepada Al-Quran dan As-Sunnah maka ilmu yang dipelajarinya itu akan tertutup e, maka ilmu yang dipelajari itu akan menutup jalan baginya dari kemurnian tauhid, kejernihan ilmu pengetahuan dan keimanan yang benar. Ini dalam syarah akidah tahawiyah. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini tentang taslim ini penting karena banyaknya orang sesat mereka menimbang-nimbang datangnya ayat atau membantah atau mereka Eh, mempertentangkan antara satu dengan yang lainnya. Itu ya di poin ke-6 ini. Masuk kita poin ke-6. Jadi mereka menentang menentang apa? mempertentangkan antara akal dengan dalil. Itu mereka sesat. Makanya di poin ke-6 saya tegaskan di sini. Yaitu dalil akli. Yang itu dalil akal yang benar sesuai dengan dalil nakli Nakli itu dalil yang sahih dari Quran dan Sunnah, itu nakliyah. Atau dalil nakliyah atau sam'iyah dari Quran dan Sunnah. ataupun dalil akal dan akli itu semata-mata akal. Dalil akli, akal yang benar akan sesuai dengan dalil nakli, nas yang sahih. Sesuatu yang qat'i, yang pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan bertentangan selamanya Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalam nakli ayat ataupun hadis harus didahulukan. Maksudnya, untuk melihat penjelasannya di bawahnya itu, maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih selama-lamanya tidak akan bertentangan dengan akal yang waras. Kalaupun seolah-olah seperti bertentangan, maka yang harus didahulukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah karena Al-Quran dan Sunnah lah maksum sedangkan akal tidak maasum Al-Quran Sunnah tetap sedangkan akal berubah-ubah Al-Quran Sunnah mutlak sedangkan akal manusia terbatas akal manusia mempunyai keterbatasan akal wajib tunduk kepada wahyu wajib tunduk kepada Quran dan Sunnah ini saya bawakan poin ini karena awal kesesatannya Jahmiyah akal. Qadariyah akal. Mu'tazilah akal. Asy'ariyah juga sama. Mendahulukan akal di atas dalil. Mereka sesat dengan sebab itu. Maksudnya wahyu yang lebih tinggi daripada akal. Wahyu dari nakliyah itu lebih tinggi daripada akal akal wajib tunduk bukan berarti agama Islam mematikan akal tidak tapi akal terbatas ruangnya seperti tentang Allah akal nggak mampu tentang ruh akal juga nggak mampu tentang takdir akal nggak mampu wajib taslim masih banyak lagi yang akal juga nggak mampu Makanya Nabi bersabda SAW, tafakkaru fi khalqillah, wa la tafakkaru fi Fikirkan tentang makhluk Allah. Fikirkan tentang makhluk Allah. Jangan fikir tentang Allah. Nggak akan mampu akal ini. Nggak akan mampu. Nah, ketika akal mulai berbicara, berbicara tentang Allah tanpa dalil, nah ini dikatakan mereka ahlul kalam, mutakallimin. Berbicara tentang Allah dengan akalnya, sesat mereka. Sesat. Makanya kalau kita lihat orang-orang filsafat ini orang-orang yang bingung mereka. Orang yang bingung. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah nulis kitab namanya Dar'u Ta'arul Akal wan Naql. 10 jilid, 11 jilid dengan fihrisnya. Dar'u Ta'arul Akal wan per, Pertentangan atau menolak adanya pertentangan, menolak adanya pertentangan akal dengan dengan nakal. Karena akal akan pertentangan mereka yang mulai pada hakikatnya tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah yang sahih bertentangan dengan akal manusia tidak ada selama lamanya tidak ada cuma mereka dengan kata mereka mereka orang pinter akhirnya orang bodoh orang bodoh mereka mengatakan seolah akal ini pokok atau mereka dari segala-galanya kalau seandainya bertentangan akal dengan wahyu kata mereka imma umpamanya ditolak dua-duanya ini mustahil atau diterima dua-duanya juga mustahil atau diterima dari nakal mustahil juga kata-kata mereka nakal nggak bisa karena sumbernya bisa kita pahami nakal itu dengan akal berarti akal diterima itu awal disebutkan oleh Syekhul Islam pentingnya dalam buku ini Dar Utarul Akal wan Nakal. Pertama kali ini di awal-awal disebutkan oleh Syekhul Islam pernyataan tokohnya dari a'imma imam madhab ashariyah dari firqah ashariyah Ini imam loh. Imam Fakhrul Imam Fakhrul Razi. Jadi di awal dia seperti itu jadi Imam Fakhrul Razi ini dia bingung. Nanti saya akan bacakan bagaimana bingungnya dia. Terakhir dia taubat. Dan ini banyak bukannya dia, Al-Ghazali. Banyak lagi puluhan sudah. Yang mereka ini bingung. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Abu Abdullah Fakhruddin Muhammad bin Amr Al-Hasan bin Al-Husain Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah wafat tahun 606 Hijriah. Ini min a'immatil asyairah. Ini kitab e, Dar'u Ta'arul Aql wa Naql ditahqiq oleh Dr. Muhammad Rashid Salim. Ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini tahqiq oleh Dr. Muhammad Rashid Salim. Disebutkan bahwa Ar-Razi ini dia imam dari madhab atau dari firqah Ash'ariyah. Kata Imam Ar-Razi mengatakan, "Idza ta'aradil adillatu sam'iyya wal aqliyya aw sama' wal aql aw an-naql wal aql aw adh-dhawahir an-naqliyya wal qawati al-aqliyya aw nahwi dhalik min al-ibarat fa imma yajma'a bainahuma wa huwa muhal لأنه جمع بين النقيضين وإما يرد جميعا وإما يقدم السمع وهو محال لأن الأقل أصل النقل Itu perhatikan di sini. Kata Imam Bakhruddin Ar-Razi, kata beliau, apabila bertentangan dalil-dalil sam'iyah, dalil wahyu, Quran dan sunnah. Wal aqliyah dalil akal atau istilahnya sama dan akal atau nakal dan akal atau zahirnya dari nakli dan juga dal akli atau yang lainnya dari ibarat-ibarat yang lain yang pertama dikumpulkan dua-duanya muhal mustahil dikumpulkan kata dia karena mengumpulkan dua yang bertentangan wa ima yurad jami'an atau ditolak semuanya Wa iman yang ketiga didahulukan as-sama yaitu wahyu. Ini kata Ar-Razi, wa imma yuqaddam as-sama wa wuha. Mustahil kata dia. anal aqla karena akal asal nakal. Asalnya nakal. Jadi ini falau qaddamnahu alayka kana qadhan fil aql alladhi huwa asal naql. Kalau seandainya kita dahulukan wahyu maka ini celaan untuk akal padahal akal itu merupakan sumbernya nakal ini pendapat bingung sudah ini jadi pak Razi ini bingung Syekhul Islam menjelaskan bahwa ini pada hakikatnya mereka ini orang-orang yang bingung akal ini jadi pijakan mereka orang-orang filsafat itu pijakannya akal dan kalau antum lihat pokok dari sumber bid'ah dan perpecahan manusia akal. Sama kali. Akal. Sumber bid'ah akal. Maka saya jelaskan di sini nanti ada penjelasan tentang akal bukan berarti Islam mematikan akal tidak. Tidak. Imam Fakhruddin Al-Razi ini di akhir hayatnya dia tobat karena bingung dia. Yang selamat itu ikuti salaf sudah. Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Saya bacakan tentang akhir kehidupannya dia. Jadi dia mengatakan di akhir hayatnya itu bahwa dia kembali kepada mazhab salaf. Karena bingung dia. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi kita harus lihat tokoh-tokoh ini pada hakikatnya mereka sendiri bingung di akhir hayatnya. Jadi kata Imam Bakrun Ar-Razi yang wafat tahun 606 Hijriah, dia menyesal di akhir hayatnya ini tokoh dari firqah Asy'ariyah. Dia mempelajari ilmu kalam dan filsafat. Beliau berkata, "Nihayatu iqdamil uqulu iqalu wa aqtalu sa'il alamina dhalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa ghayatu dunyana adan wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu." akibat dari keberanian atau kelancangan akal adalah akal menjadi terbelenggu. Lancangnya akal, akal jadi terbelenggu. Kebanyakan usaha manusia adalah kesesatan. roh-roh kami dalam keterasingan dari jasad kami. Akhir dunia kami adalah sakit. Batinnya tersiksa. Orang-orang filsafat mutakalimin tersiksa. Dan kekacauan dalam berpikir. Kami tidak mendapat manfaat apa-apa dalam kajian kami seumur hidup kecuali hanya mengumpulkan konon katanya dan katanya bukan dalil kemudian beliau berkata lagi sungguh aku telah mengkaji metode ahli kalam dan cara pandang filsafat maka aku melihatnya tidak dapat menyembuhkan orang sakit dan tidak pula melenyapkan dahaga aku mendapati metode terdekat adalah metode Quran aku membaca ayat yang menetapkan sifat Allah Ar-Rahman al-Arsh Allah yang maha pemurah bersemayam di atas Allah berfirman ilai yas'alul kalimu tayyib wal amal salih kepadanya akan naik perkataan yang baik dan amal kebajikan dan dia mengangkatnya kemudian tentang ayat yang menafikan yang menafikan persamaan permisalan laisa kamitsli syai'un wa basir tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat Allah juga berfirman, wala yuhituna bi ilma." Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah. Barang siapa yang mencoba apa yang telah aku coba, niscaya dia akan mengetahui apa yang aku ketahui. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam buku ini Dar'u Ta'arul Aqal wa Naqal dan juga dalam Majmu Fatawa juga disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya as Al-Mursala dan yang lainnya. Jadi orang-orang yang ahli filsafat, ilmu kalam, mutakalimin nyesal di akhir hayatnya mereka semua. Menyesal dan bingung. Memang kalau kita lihat pernyataan mereka ini membingungkan semuanya. Cuma sayangnya diikuti juga oleh orang-orang yang bingung, oleh para doktor, profesor, diikutin itu. Dia orang-orang bingung. Akhirnya sama-sama sesat semuanya. Alhamdulillah, semua alaihi Makanya yang harus kita belajar ini kembali kepada Quran wa sunnah al salat tunduk kita kepada dalil. Akal tetap digunakan. Makanya saya jelaskan di sini. Antum lihat di sini tentang masalah akal. Antum lihat di halaman 66. Ini bukan berarti Islam menafikan akal tidak. Antum lihat di halaman 66. Syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. Syariat Islam ini memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. Hal itu dapat dilihat pada beberapa poin berikut ini. Yang pertama, Allah hanya menyampaikan kalamnya, firmannya kepada orang yang berakal. Karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariatnya. Allah berfirman dalam surah Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakal liyadabbaru ayatul yatadhakkara ulul albab. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, akal memerlukan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif beban hukum dari Allah SWT. Hukum-hukum syariat tidak berlaku bagi mereka yang tidak menerima taklif di antara yang tidak menerima taklif adalah orang gila karena kehilangan akalnya. Nabi bersabda SAW, "Rufi al qalam an thalathatin, anin naimi hatta yastayqidha, wa anil sabi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila." Pena, catatan pahala dan dosa diangkat dibebaskan dari tiga golongan. Orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia bermimpi, dan dari orang gila sampai ia kembali berakal. Sampai dia sadar ini sahih dari Imam Abu Dawud. Yang ketiga, tentang Islam memberikan nilai dan urgensi yang tinggi kepada akal, Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya celaan Allah terhadap ahli neraka yang tidak menggunakan akalnya. Jadi orang-orang kafir mereka menyesal. Orang-orang kafir punya akal, tapi mereka tidak menggunakan akalnya. Meskipun mereka profesor, doktor dan yang lainnya. Tetapi mereka nggak gunakan akalnya. Allah berfirman, "Wa qalu law kunna nasma' wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Dan mereka berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau mikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala." Ya termasuk orang-orang yang mengikuti jejaknya orang-orang kafir ini. Nyesal nanti. Kalau dia tidak menggunakan akalnya menolak ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi dengan akalnya, yang akan mengikuti orang-orang kafir. Mereka punya akal bukan kau punya akal, cuma nggak digunakan untuk memahami wahyu, tidak digunakan untuk tunduk dan taslim kepada Quran dan Sunnah. Mereka menyesal, akalnya mereka nggak gunakan. Yang keempat, penyebutan begitu banyak proses dan anjuran berfikir dalam Al-Quran seperti ta'dabur, ta'fakur, ta'akul dan yang lainnya kalimat la'alakum tafakkarun. Mudah-mudahan kalian berpikir, afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Afala yatadabbarun al-Qur'an? Apakah kalian tidak mentadaburkan merenungi isi kandungan Al-Qur'an? Ini diajak untuk berpikir. Islam mengajak orang untuk berpikir. Tapi kalau sudah datang dalil wahyu, kewajiban dia untuk tunduk. Islam juga mencela taklid yang membatasi dan melumpuhkan fungsi dan kerja akal. Jadi Islam mencela taklid yang membatasi dan melumpuhkan fungsi kerja akal. Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak." Kata mereka tidak yaitu kami akan mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami melakukannya padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk ini surah Al-Baqarah ayat 170 ini tentang taklid kita dilarang kita diperintahkan untuk ittiba kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ittiba adalah seorang mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau taklid itu menerima pendapat orang lain tanpa dalil menerima pendapat tanpa dalil itu namanya taklid tapi kalau menerima dengan dalil itu namanya itiba, penerimaan riwayat berdasarkan diterimanya hujjah itu namanya itiba. kemudian yang keenam Islam memuji orang-orang yang menggunakan akalnya dalam memahami dan mengikuti kebenaran Islam memuji orang-orang yang menggunakan akalnya dalam memahami dan mengikuti kebenaran. Allah berfirman, "Fabashshir ibad alladziina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladziina Allah wa ulaika hum ulul albab." Sebab itu sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang punya akal. Surah Az-Zumar ayat 17 dan 18. Jadi yang harus kita perhatikan bahwa ulama salaf, ulama al-sunnah, mereka senantiasa mendahulukan nakal. Apa nakal itu? Dalil wahyu Quran Sunnah atas dalil akal. Untuk melihat di halaman 69. Ulama salaf, ulama ahlu sunnah senantiasa menelurkan nakal, yaitu wahyu atas akal. Nakal adalah dalil-dalil syar'i yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan akal menurut Mu'tazilah adalah dalil-dalil akli yang dibuat oleh para ulama ilmu kalam dan mereka jadikan sebagai agama yang menundukkan atau mengalahkan dalil syar'i. Mendahulukan dalil nak ini perkataan dari e, pendapatnya Mu'tazilah. Melalukan dalil nakli atas dalil akal bukan berarti ahlu sunnah tidak menggunakan akal. Tetapi maksudnya adalah dalam menetapkan akidah mereka tidak menempuh cara seperti yang ditempuh oleh para ahli kalam yang menggunakan akal semata untuk memahami masalah-masalah yang sebenarnya tidak dapat dijangkau oleh akal dan mereka menolak dalil nakli, dalil syar'i yang bertentangan dengan akal mereka atau rasio mereka. Jadi mereka tolak. Karena yang mereka sendiri yang memulai membayangkan seolah-olah ada dalil nakli yang bertentangan dengan dalil akal. Mereka yang mulai. Sehingga mereka bingung. Pada hakikat yang sebenarnya tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah nggak ada. Nggak ada Quran bertentangan dengan Quran. Nggak ada Quran yang bertentangan dengan Sunnah yang sahih. Tidak ada Al-Quran dan Sunnah yang sahih bertentangan dengan akal manusia tidak ada selama-lamanya. Jadi yang pertama tidak ada Quran bertentangan dengan Quran tidak ada. Yang kedua tidak ada Sunnah bertentangan dengan Sunnah tidak ada. Yang ketiga tidak ada Quran dan Sunnah yang bertentangan tidak ada selama-lamanya. Yang keempat tidak ada Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan akal manusia tidak ada selama-lamanya. Tidak ada. Tidak mungkin. Allah yang menyuruh kita untuk berfikir memahami Quran dan Sunnah akan bertentangan akal itu dengan akal tidak mungkin selama-lamanya nggak mungkin nggak mungkin nah mereka yang mulai yang memungkinkan adanya pertentangan mereka yang mulai sehingga mereka bingung mereka yang mulai orang-orang ahli kalam ahli filsafat ini dan itu sudah tahu tadi penjelasan tentang Imam Ar-Razi tokoh mina imatil ash'airah mina imatil ash'airah dia termasuk tokoh Asy'ariyah menyesal di akhir hayatnya. Makanya mereka bingung rata-rata mereka bingung. Dan orang kalau sudah masuk filsafat sulit untuk keluar dari filsafat. Sulit untuk keluar. Sampai Imam Syekh Islam membawakan ini perkataan Imam al qadi Abu Bakar Ibnu Arabi. Abu Bakar Ibnu Arabi. Abu Bakar Ibnu Arabi yang tadinya dia ikut filsafat ilmu kalam belajar kepada siapa belajar kepada Imam Al Ghazali setelah itu dia keluar sesat ini ilmu kalam ini sesat filsafat ini sesat keluar dia mengikuti mana salaf dan dia punya kitab namanya Ahkamul Quran dia mengatakan tentang gurunya Imam Al Ghazali kata Ibnu Arabi Beliau mengatakan Syekhuna Abu Hamid dakhala fi butunil falasifa thumma arada yakhruja minhum fama qadar. Kata Imam Abu Bakar Ibn Arabi rahimahullah, kata beliau, "Syekhuna, guru kami Abu Hamid Al-Ghazali, dia sudah masuk ke perutnya filsafat fi butunil falasifa." Thumma arada yakhruja Kemudian dia ingin keluar dari filsafat. Fama qadar nggak mampu. Orang kalau sudah masuk sulit untuk keluar. Makanya mereka bingung. Seumur hidupnya bingung. Rugi waktu belajar ilmu yang tidak tidak bermanfaat. Bingung seumur hidupnya. Ya ada yang diselamatkan oleh Allah diberikan petunjuk seperti Ar-Razi, ya rakyatnya taubat. Taubat, sebagian juga taubat, tapi yang lain bingung sudah. Sampai akhiratnya bingung. Sudah mati dalam keadaan bingung. Nauzubillah. Kita jangan jadi orang bingung, jangan. Ini jelas petunjuk ini. Quran dan Sunnah petunjuk. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang takwa, pegang Quran dan Sunnah. Ikuti. Pasti selamat sudah. Ketika orang sudah tidak mengikuti Quran Sunnah, pasti sesat sudah. Makanya Allah berfirman dalam surah Taha, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa mengikuti petunjuk Quran dan sunnah ini, fala yadil tidak akan sesat, wala yashqa, tidak akan celaka selama-lamanya. Maka ini kita harus pegang Quran dan sunnah ala fahmi salaf ini. Makanya akal itu nggak punya kemampuan apa-apa tidak. Akalnya lemah. Tapi disuruh dia untuk memahami Al-Quran. Disuruh dia untuk menalar, disuruh untuk mencerna, tapi bukan untuk menolak. Karena kemampuan akal itu terbatas, kewajiban dia untuk ittiba. Maka dikatakan oleh Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani yang terlihat di halaman 70. Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah yang wafat tahun 489 Hijriah, ketahuilah mazhab Sunnah mengatakan bahwa akal tidak mewajibkan sesuatu bagi seorang dan tidak melarang sesuatu. Karena akal nggak punya kemampuan untuk menyuruh atau melarang. Serta tidak ada hak baginya untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Sebagaimana juga tidak ada wewenang baginya untuk menilai ini baik atau buruk. Seandainya tidak datang kepada kita wahyu, maka tidak ada bagi seorang untuk suatu kewajiban agama pun dan tidak ada pula yang namanya pahala atau dosa. Karena akal tidak tahu ini baik atau tidak baik, nggak tahu dia. Ini hal atau tidak hal, nggak tahu. Kecuali dengan bimbingan wahyu, nggak tahu akal ini. Begitu juga bahwa perbuatan ini mendapatkan pahala, nggak bisa dengan akal. Perbuatan mendapatkan dosa nggak bisa dengan akal, harus dengan dengan wahyu. Jadi secara ringkas pandangan ahlu sunnah tentang penggunaan akal diantaranya sebagai berikut. Syariat dijauhkan atas akal karena syariat itu maksum sedangkan akal tidak maksum. Yang kedua, akal mempunyai kemampuan mengenal dan memahami yang bersifat global tidak bersifat detail yang ketiga apa yang benar hukum akal pasti tidak akan bertentangan dengan syariat yang keempat apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat yang kelima penentuan hukum-hukum tafsili rinci seperti wajib haram dan seterusnya adalah hak mutlak syariat yang keenam akal tidak dapat menentukan hukum tertentu atas sesuatu sebelum datangnya wahyu. Walaupun secara umum ia dapat mengenal dan memahami yang baik dan buruk. Tapi rincinya tidak bisa dia mengetahui. Batasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh syariat. Yang kedelapan, janji dan ancaman neraka sepenuhnya ditentukan oleh syariat. Yang kesembilan, tidak ada kewajiban tertentu terhadap Allah yang ditentukan oleh akal kita kepadanya. Karena Allah mengatakan fa'al lima yurid. Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Kalau orang sudah menggunakan akal, filsafat atau ilmu kalam, dia mesti mewajibkan Allah wajib begini, Allah wajib begini. Yang wajib itu manusia. Gak ada kewajiban bagi Allah. Allah menciptakan. Allah yang menurunkan syariat untuk dilaksanakan oleh manusia. Bukan akal kemudian mewajibkan atas Allah. Ini nggak punya adab kepada Allah ini. Ini kurang ajar kepada Allah. <clears throat> Allah nggak boleh tanya juga kenapa Allah berbuat begini nggak boleh. La yusalu amma yaf'alu wahum yusalun. Allah nggak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat. Dan mereka akan ditanya oleh Allah. Ini nas dalil dari Al-Qur'an, la yusalu amma yaf'alu wahum yusalun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah perbuat dan mereka pasti akan ditanya oleh Allah. Kemudian dalil mereka tentang masalah akal ini ini disebutkan ada 30 hadis yang berkaitan dengan akal yang biasa digunakan oleh mutakalimin pengagung akal namun semuanya palsu semuanya hadis palsu nggak boleh jadikan makanya Syekh Al Albani rahimahullah di dalam silsilah hadis ad-dhaifah silsilah hadis ad-dhaifah ini 12 jilid satu jilidnya 500 hadis beliau tulis. Satu jilidnya beliau tulis 500 hadis tentang hadis yang dhaif dan palsu. Yang pertama dari 12 jilid itu yang beliau tulis tentang yang pertama adinu wal akal untuk membantah ini. Ini merupakan sumber kesesatan. Mengatakan bahwa agama itu akal. waman ladina la akwala Agama la akal, barang siapa tidak mempunyai, mempunyai agama maka tidak memiliki akal. Hadis ini batil, jadi Syekh Muhammad Hasan Albani rahimah mengawali kitab silsilah hadis dhaif wal mawdu'ah dengan lafaz ini. Bahkan Ibnu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya al manul Munif fi Sahih wa Dhaif beliau mengatakan seluruh hadis tentang akal adalah dusta. Semua tentang akal. Ini penjelasan yang berkaitan dengan akal. Bab ini jadikan dalil atau sumber dalam beragama yang menyesatkan manusia. Dan saya sudah jelaskan bahwa Islam menghargai akal. Memuliakan akal, cuma pada batasannya. Akal tidak maksum, sedangkan wahyu maksum. Wahyu itu tetap, sedangkan akal tidak tetap. Wahyu ini cocok untuk semua masa, semua zaman, semua manusia. Sedangkan akal berubah-ubah. Akal terbatas. Akal ini terbatas akal nggak bisa menentukan apa yang terdahulu atau yang akan datang nggak mampu akal kalau wahyu iya karena Allah yang mengetahui semuanya akal nggak mampu makanya akal wajib tunduk kepada kepada dalil Iya sampai di sini kajian kita <clears throat> ini panjang pembahasan tentang masalah ini makanya syukur Islam mengkhususkan untuk membantah ini karena ini sumber kesesatan dari firqa-firqa yang sesat dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya, ini mereka menggunakan akal sehingga mereka sesat. Begitu juga ini 10 jilid dibahas. Yang ditakik oleh Dr. Rasyad Salim buku Syekhul Islam dan 11 jilid dengan Fihrisnya. Kemudian Ibnu Qayyim juga membantah dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. As-Sawa'iq Al-Mursalah. Itu dibantah tentang prinsip dalam beragama itu akal dibantah. Ini akan membawa manusia kepada kesesatan. Ya sampai sini dulu kajian kita. Kalau ada yang kurang jelas yang mau, mau ditanyakan silakan. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, terima kasih jazakumullahu khairan untuk kalau Ustaz yang telah menyampaikan materi bahasan yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. al Islam, mari kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan kami coba sapa dari penelpon, pendengar dan pemirsa yang akan bertanya via telepon di 021 823 6543. Silakan. Halo. halo. Silakan. Halo. Silakan. Halo. Ya. Iya. Uh, Assalamualaikum, saya Rizna dari Tangerang. Silakan ke eh, pertanyaannya. Uh, Ustaz boleh nanya nggak? Uh, kata adik saya, kalau misalnya ikannya kuliah tuh, kuliah ekis. Kata dia, kalau orang kayak saya atau kayak orang-orang yang baru-baru tahu sunnah, tahu hadis, itu kalau misalnya ngomongin bid'ah bid'ah gitu nggak boleh. Tapi kan saya kan ngomongin bid'ah buat binapsi saya. Hmm. Iya untuk binasi saya mau untuk mendawai keluarga saya sama orang-orang terdekat saya bilang bid'ah karena saya tahu dari roja itu. Hmm. Saya dibilang saya ini masih mukolip umi kalau mukolip umi itu nggak boleh nggak boleh ngomong-ngomongin bid'ah yeah, kecuali baik. baik. Inti pertanyaan sudah kami terima. Terima kasih Ibu yang bertanya via telepon tadi. Silakan Ustaz. Iya. Yeah. <clears throat> Jadi pertanyaan ibu tadi mengatakan kalau orang baru belajar itu jangan mudah-mudah membid'ahkan. Ya memang orang harus belajar dalam kita beragama ini harus tahu dalil lebih dahulu. Gitu. Dalilnya harus tahu. Dan dia yang paling penting ketika dia belajar niatnya dia untuk memahami agama ini. Karena Allah merintahkan dia untuk belajar agama. Karena wajib bagi setiap muslim dan muslimah menuntut ilmu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Yang kedua yang perhatikan bahwa dia niatkan ketika belajar itu untuk memahami agama ini untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan juga untuk mengamalkan apa yang terdapat dalam dalil. Itu yang paling penting. Jadi ketika dia belajar itu bagaimana dia mengamalkannya? dengan ikhlas dan itiba karena Allah. Kemudian yang ketiga, setelah dia belajar, setelah dia amalkan, diperintahkan untuk mendakwakan kepada keluarga. Karena Allah merintahkan kita untuk berdakwah kepada keluarga. Karena Allah berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Ancam keluarga kamu yang terdekat. Allah juga berfirman, "Ya amanuku amanu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Dakwah. Cuma yang harus diingat, yang keempat dalam dakwah itu apa yang harus kita mulai. Pembahasan-pembahasan kita tiga poin terakhir di syarah akidah sudah saya jelaskan bahwa dalam dakwah itu yang harus kita mulai dari al-aham fal muhim. Yang paling penting dulu dalam dakwah itu apa yang paling pokok? Umumnya di rumah kita keluarga itu dia berbuat kesyirikan. Kemudian dia juga berbuat bid'ah-bid'ah yang lainnya. Yang kita dakwakan yang mana dulu? Syiriknya dulu. Bagaimana dia tidak pergi ke kubur-kubur, minta-minta dikubur supaya dia nggak berangkat ke dukun-dukun. Itu dulu dijelaskan. Dan ini perlu waktu. Tentunya tidak langsung dikatakan perbuatan itu syirik, tapi jelaskan dulu tentang tauhidnya kepada Allah. Bagaimana meyakinkan dia bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan dan segala macam jelaskan kalau Allah yang segala-galanya maka kita wajib untuk beribadahnya kepada Allah. Semua ibadah kita wajib tujukan kepada Allah. Nggak boleh kita palingkan. Ketika memalingkan ibadah kepada selain Allah namanya syirik. Baru jelaskan tentang bahaya syirik. Jadi perlu tahapan dalam dakwah. Dan ini tidak Begitu tahu ngaji ini pulang ke rumah ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ini enggak hikmah dalam dakwah. Dan enggak boleh dalam Islam seperti itu. Semua dibedakan. Ya orang enggak sanggup. Enggak bisa terima. Akhirnya yang nuduh, ini orang ini ngajinya benar atau sesat ini. Timbulnya seperti itu karena apa? karena langsung membedakan orang. Tidak demikian, dakwah ini mengajak orang kepada Quran, kepada sunnah, mengajak orang kepada pemahaman yang benar, pemahaman agama yang benar. Jelaskan tentang rukun Islam yang lima, jelaskan tentang rukun iman yang enam, jelaskan. Kalau kita belum mampu, belum mampu, ya udah kita jelaskan yang mendasar aja dulu tentang kalimat tauhid, tentang bagaimana cara wudhu, jelaskan aja jadi harus bertahap dalam kita berdakwah karena Nabi memerintahkan kepada sahabat Muad dan ada di sini hadisnya. Di akhir-akhir pembahasan tentang dakwah tauhid, Nabi menyuruh Muad bin Jabal radhiyallahu an untuk berdakwah pertama kali tauhid dulu. Setelah mereka paham jelaskan tentang sholat, mereka paham jelaskan tentang zakat. Jadi ada tahapan dalam berdakwah itu perlu tahapan. Tapi jangan kita tahu semua kita sampaikan. Enggak semua yang kita tahu kita sampaikan semuanya tidak. Pertahap, Kenapa? Manusia juga menerimanya juga nggak semua sama seperti kita dalam kita belajar. Nggak mungkin semua ilmu kita serap dalam sekali itu nggak mungkin. Begitu juga orang dalam memahami agama ini. Kita jelaskan yang paling pokok dulu tentang tauhid dan bahaya syirik. Baru setelah itu jelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi dan juga tentang masalah bid'ah. Kemudian baru setelah itu yang lain-lain yang maksiat-maksiat. Kalau mau terkumpul kepada mereka apa aja ada di situ, jelaskan yang paling pokok dulu. Apa? Mereka melanggar, perbuatan ini dilanggar, ini dilanggar, ini dilanggar, ini beda. Ya jelaskan dulu yang paling pokok apa. Yang jelas paling pokok tentang tauhid. Dan yang paling besar, dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling besar apa? Syirik jelaskan itu dulu. Jadi ada tahapan dalam dakwah. Nah kebanyakan kadang-kadang kita tidak langsung aja memfonis orang ya bid'ah, bid'ah. Ini yang akhirnya kemudian orang-orang yang mengaji Quran dan Sunnah Al-Fatihah dituduh tukang membid'ahkan orang. Ini kalau tidak, itu salah paham. Tapi juga nggak boleh mengatakan bahwa nggak boleh membid'ahkan orang juga juga salah. Artinya penjelasan tentang bid'ah ini dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang semua bid'ah itu sesat Nabi yang menjelaskan kullu bid'atin dolal wa kullu dolatin benar. Ini kita bahas pada pekan yang lalu. Jadi harus dipahami tentang masalah itu dan kita tetap berdakwah, tetap menyampaikan. Tapi kalau kita sebagai orang yang baru, yang penting antum belajar semuanya. Yang saya ingatkan kepada semua yang baru belajar atau baru ngerti tentang Quran dan Sunnah, kemudian yang baru bertobat belajar dan belajar. Itu paling penting belajar. Karena dengan belajar ini kita akan paham tentang Quran dan Sunnah. Kadang-kadang orang begitu baru tobat sibuk dia, sibuk dakwah, belum waktunya dakwah belum waktunya masih jauh perjalanan dakwah. Kalau dakwah syaratnya harus dengan ilmu. Atau jadi panitia pengajian, belajar dulu antum belajar. Belajar. Jadi semua panitia pengajian kalau saya ingatkan antum belajar, duduk di masjid ilmu. Karena kalau jadi panitia, udah jadi seksi repot. Udah repot ke sana kemari, nggak belajar. Akhirnya dianggap bahwa dia menguasai agama padahal nol, nggak ngerti agama sama sekali. Ya, silakan yang lain. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallah heran Nasihat dan jawaban yang disampaikan Berikutnya kami berikan kesempatan kedua Silakan kembali dari penelpon 0218236543 Anda yang akan bertanya di kesempatan berikut Silakan Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ibu pertanyaannya ya. Seperti apakah kedudukan ahli bid'ah dan ahli syirik di hari eh, pembalasan nanti menurut keterangan hadis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, silakan Ustaz. Pertanyaan tentang bid'ah lagi nih. Allah musta'an. Iya, memang di poin ini ada pembahasannya. Nanti juga ada pembahasan insya Allah di poin yang ke-10 nanti pembahasan kita. Jadi tentang orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat bid'ah, ya kita berusaha bagaimana mendakwakan mereka agar mereka bertobat kepada Allah SWT dari kesyirikannya begitu juga dari perbuatan bid'ahnya cuma jangan kita jadi qadhi kita jadi duat kita ini dai yang mengajak orang kembali kepada pemahaman yang benar mengajak orang pada agama yang benar kita bukan kuda kita bukan qadhi bukan hakim memponis orang ini alul bid'ah ini alul syirik seperti tadi kalau tadi bid'ah bid'ah bid'ah sekarang enggak ini ponis lagi lebih tinggi lagi ini ini ahlul bid'ah ini ahlul syirik ini munafik ini ini nggak boleh dalam Islam kita ini doa yang mengajak manusia kepada kebaikan mengajak orang kepada kebenaran mengajak orang kepada Quran wa sunnah lafah misalat. mengajak orang kepada tauhid kita mengajak bukan menghukumi gitu. Adapun soal nanti mereka bagaimana, kita serahkan kepada Allah. Kita nggak tahu tentang akhir kehidupan. Adapun ketika Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin wa kullu dolatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesatuan tempat neraka. Ini bentuknya hadis ini namanya hadis wa'id namanya. Hadis apa? Wa'id, ancaman. Diancam orang itu masuk neraka, bukan pasti neraka bukan ancaman diancam mereka masuk neraka bisa juga tidak terbukti seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah artinya maksudnya bisa aja di, dia taubat kepada Allah dia berbuat bid'ah sekarang ini bisa dia taubat tapi kita udah ponis bahwa dia ahli neraka dari mana kita tahu dia ahli neraka Enggak boleh kita memponis orang orang itu ahli sorga atau ahli neraka tidak boleh. Sebaik apapun amal orang, nggak boleh kita pastikan dia masuk sorga. Karena nggak ada yang tahu kecuali Allah. Rasulnya pun tahu dari Allah. Ketika Rasul menentukan sahabat-sahabat masuk surga, Allah yang beritahu. Fulan, seperti 10 orang yang jam masuk surga. Sebaik apapun amal orang itu, nggak boleh ditentukan dia masuk surga, nggak boleh. Kita nggak tahu tentang akhir kehidupan seorang. Begitu juga sejahat apapun orang itu, dia orang muslim. Muslim ya. Kalau kafir tempatnya neraka. Kalau kafir pasti sudah neraka. Kalau dia kafir sampai matinya kafir tempat neraka. Udah nggak ada pilihan yang lain, neraka tempatnya. Dengan dasar nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang sahih. Adapun orang muslim, muslim yang dia berbuat maksiat nggak boleh kita dia berbuat bid'ah atau dia berbuat maksiat, nggak boleh kita katakan dia ahli neraka nggak boleh. Karena kita nggak tahu tentang akhir kehidupan dia nggak tahu kita. Siapa tahu dia tobat, makanya jangan kita ponis. Kita mengajak, mengajak dan mengajak orang kepada kebenaran. Kadang-kadang kita dalam dakwah ini sudah main fonis saja. Pulan, sesat ahli neraka. Kalau sesat betul, setelah kita lihat perjalanannya, setelah kita dakwakan, dia tetap dalam kesatuan, kita katakan dia sesat. Tapi mengatakan dia neraka nggak boleh. Karena itu hak Allah dan Rasulnya. Artinya Rasul diberitahu oleh Allah. Pada akhirnya mutlak hak Allah sementara. Rasul diberitahu oleh Allah Taala tentang beberapa orang yang memang dimasukkan ke dalam sorga atau dalam neraka. Rasul SAW dari Allah Taala. Tapi hak mutlak itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, yang lain. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallah heran jawaban dan nasihatnya. Berikutnya dari pertanyaan pesan singkat ada pendengar kita saudara Takun di Sulawesi Utara yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau bertanya Apakah hakikat akal dan fungsi akal terhadap wahyu? Mohon penjelasan dan nasihat alus saja jazakallah khairan. Tadi kalau dia ikut kajian sudah kita bahas tentang fungsi akal. Sudah kita bahas. Nanti dilihat di buku ini halaman 66 sampai halaman 71. Jadi saya nggak usah mengulangi. Sudah kita bahas di halaman 66 dari buku ini sampai halaman 71 tentang akal dan fungsi akal. Bagaimana Islam ini menghormati akal, tapi akal punya keterbatasan dan yang lainnya. Ada lagi, pesan singkat. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Sumatera Selatan yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mendapati pernyataan bahwasannya agama Islam itu adalah agama yang rasional, yang masuk akal. Kalau tidak uh, masuk rasional atau tidak masuk rasio dan akal kita, maka itu bukan dari agama Islam. Apakah benar pernyataan tersebut, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Iya. Yeah lihat lagi di poin yang tadi. Di poin tadi ya. Dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil nakli yang sahih. Sesuatu yang qat'i pasti dari keduanya dalil tersebut tidak akan bertentangan selamanya. Apabila seperti ada pertentangan di antara keduanya maka dalil nakli ayat hadis harus didahulukan. Ini sebenarnya kalimat ini cukup sudah. Artinya nggak ada yang namanya nas Al-Quran atau sunnah Nabi yang bertentangan dengan akal. Tidak ada dan tidak akan ada selama-lamanya, tidak akan ada. Gitu. Jadi terus kita ingat, tidak akan ada pertentangan antara dalil dalil Quran dan Sunnah pertentangan akal tidak pernah ada dan tidak akan ada. Jadi kalau ada orang mengatakan ini nggak sesuai dengan akal, nggak cocok dengan akal, ditanyakan kepada mereka ini ayat atau hadis nggak cocok dengan akal, akal siapa? Akal siapa? Kan beda-beda akal. Akalnya orang awam, akalnya penuntut ilmu, akalnya ustadz, akalnya profesor, akalnya orang sekarang, akalnya orang mana? Akalnya para sahabat terima semuanya dalil itu. Akalnya tabiin semua terima. Tabiut tabiin terima. Ini akal yang waras. Berarti ketika nggak terima, ya akalnya nggak waras dia. Maka kita tanya akal siapa? Apa akalnya dia lebih hebat dari akalnya para sahabat? Apa akalnya dia lebih hebat dari akalnya Imam Syafi'i rahimahullah? Harus ditanyakan. Jadi ketika orang mengatakan bahwa ini nggak sesuai atau nggak cocok dengan akal saya, ini akal dia yang tidak waras. Bukan dalil dari Quran Sunnah. Dalil Quran Sunnah wahyu dari Allah Nggak boleh ditolak selama-lamanya. Kufur kalau menolak Quran dan Sunnah. Makanya bingung. Ahli filsafat itu bingung semuanya. Ahli kalam itu bingung semuanya. Karena mereka sendiri yang buat kaidah-kaidah dan setiap pemikir ahli kalam punya kaidah, punya konon. Mereka punya konon sendiri. Nah, bingung sudah diantara mereka. Makanya akhir kehidupan mereka dalam keadaan bingung. Kita jangan bingung, jangan. Kita sudah dapat dalil petunjuk dari Quran Sunnah, kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu harus yang kita, kita, ingin kita berpegang dengan dalil Quran Sunnah ini mudah nggak sulit nggak sulit terima tunduk taslim udah nggak sulit laksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah laksanakan taslim sami wa selamat tapi ketika menentang <clears throat> kemudian mengatakan nggak cocok dengan akal nah ini mulai awal kesesatan dia nah, terus tuh karena itu kan merupakan lingkaran setan terus seperti yang terjadi pada mutakalimin orang al filsafat. Sebagiannya keluar dari Islam. Sebagian mereka keluar dari Islam. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Yang tadinya mereka awalnya pendidikannya Quran Sunnah, ketika masuk belajar filsafat, ilmu kalam sesat. Sesat. Makanya kita hati-hati. Kita pelajari Quran dan Sunnah ala fahmi salaf dan ikuti, yakini, berpegang teguh, amalkan, kemudian terus belajar sampai kita diwafat karena Allah. Itu jalan selamat. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.